Walaupun tadinya kita sudah berazam, sudah bertekad untuk talab ilmu, untuk mencari ilmu, mengkaji ilmu. Tetapi sering terjadi kegagalan talibul ilmu karena berbagai macam rintangan, dan gangguan-gangguan. Tentunya, karena jalan mencari ilmu adalah jalan menuju surga. Sebagaimana sudah dibacakan hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menelusuri satu jalan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Taib, berarti yang namanya tariq talabul ilmi adalah tariq ilal jannah. Tentunya yang namanya jalan menuju surga mahfuz bil makhatir mahfuz bil makarih tertutupi oleh berbagai macam apa-apa yang tidak disukai. Diliputi perkara-perkara yang dalam keduniaan kita berbahaya. Karena dalam masalah akhirat jelas itu pahala yang besar. Tetapi dalam masalah dunia kadang-kadang mengerikan. Ikhwan apalagi sudah kita dengar dari Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya maka ini juga merupakan penghalang untuk talab ilmu ini musuh-musuh nabi musuh-musuh sunnah dan juga ucapan Allah memberitakan tentang sumpah syaitan وبعزتك لأغوينهم أجمعين sungguh demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka seluruhnya kata iblis atau bersumpah la aq'udanna siratakal mustaqim sungguh aku akan duduk di jalanmu yang lurus itu semua menunjukkan bahwa siapa yang menjalani jalan surga siapa yang menjalani jalan talabul ilmi pasti akan berhadapan dengan yang namanya iblis dan anak buahnya. Pasti akan menghadapi rintangan-rintangan dan gangguan-gangguan. Di antara rintangan-rintangan tadi selain gangguan-gangguan syaitan, yang kedua adalah subuhat-subuhat ahlul hawa, ahlul bidah. Yang juga merupakan araqin. Yang juga merupakan awafiq penghalang-penghalang untuk menuju talabul ilm dan termasuk yang berikutnya dari penghalang dari talabul ilmi adalah seluruh kemaksiatan karena yang namanya ilmu adalah nur cahaya sedangkan kemaksiatan adalah zulmat kegelapan maka tidak akan bersatu yang namanya cahaya dengan kegelapan. Di mana ada cahaya, maka tidak ada kegelapan. Di mana ada kegelapan berarti tidak ada cahaya. Dan selalu bertentangan antara keduanya, tidak pernah bersatu. Sehingga siapa yang mencari ilmu, kemudian dia berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, maka niscaya ilmunya akan terhalang imma tercabut kembali wa imma tinggal bohirnya tanpa batin tercabut kembali alias lupa nggak ingat kembali apa yang pernah dipelajari kemarin atau kemungkinan kedua dia hafal lafaznya tapi nggak ngerti maksudnya. Apa dulu maksudnya ya? Dan yang ketiga lebih mengerikan. Dia masih hafal, dia masih paham apa maksudnya. Tetapi dalam keadaan dia sudah tidak memiliki khasyah di hatinya. Tercabut dengan qabdatul ula. Dengan cabutan yang pertama. Yaitu hilangnya khasyah fil qalb hilangnya rasa takut dalam hati. Sehingga apa yang dia punyai dari ilmu la yanfa. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang la yanfa, yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha dan dari hati yang tidak memiliki khasyah. Ikhwan bin Allah maka yang namanya kemaksiatan, kemaksiatan, kemaksiatan, semuanya merupakan araqi. Semuanya merupakan ara'iq terhadap talab ilm. Bahkan ikhwan ibn azakumullah. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah mengeluhkan kepada gurunya waqiyah. syakautu ila waqiyah su'a hifzi fa arsyadani bi وقال إن هذا العلم نور ونور الله, ونور الله لا يهدى لعاصي أو كما قال رحمه الله Aku pernah mengeluhkan kurangnya hafalanku pada guruku Waqi' Farshadani bitarkil ma'asi. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena ilmu ini adalah nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Sedangkan cahaya Allah nggak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ikhwan ibn a'azakullah muslim yang Tentunya yang namanya ma'asi secara keseluruhan merupakan penghalang mencari ilmu. Tetapi di sana ada rubus, ada pokok-pokok kemaksiatan. Ya, ini perkara-perkara yang merupakan induk kemaksiatan. Dari induk ini, nanti di bawahnya banyak anak cucunya. Sekian banyak turunan-turunannya. Yang pertama, Al-Haus. Yang kedua, Al-Hasad. Yang ketiga, Al-Kibr. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bezmul dalam bukunya Tafsir Kepala Bilal. Wa idza kanat usulul dan bahwasanya di antara usul di antara pokok-pokok kejelekan pokok-pokok kemaksiatan adalah al-haus ambisi. Yang kedua al-hasad dengki. Dan yang ketiga al-kibr sombong. Ikhwan bin Azzaqumullah tidaklah terjadi berbagai macam pertikaian-pertikaian yang menghalangi ilmu kecuali disebabkan karena salah satu dari tiga ini atau dua daripadanya atau tiga-tiganya bisa jadi karena ambisi sehingga terjadi berbagai macam pertikaian-pertikaian anak dunia bisa jadi karena al-hasad saling mendengki saling iri dan bisa jadi pula karena kesombongan. Ikhwan bin A'azakumullah al haus Ambisi adalah diantara perkara yang menyebabkan dikeluarkannya Adam alaihi salam dari jannah dan merupakan tipu daya iblis yang dipakai pertama kali kepada Abul Bashar, bapak seluruh manusia, itu Adam alaihissalam. Ketika membisikkan kepadanya dengan bisikan-bisikan. Kata Allah, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا Maka syaitan pun membisikkan kepadanya bisikan. Untuk menunjukkan, untuk membuka dari keduanya apa yang menutupi aurat keduanya. Waqala dan iblis berkata, mana "Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarat illa an takuna malakaini atau takuna al khalidin." Tidaklah Rabb kamu berdua melarang kamu berdua dari buah ini kecuali adalah kekhawatiran engkau menjadi dua malaikat atau engkau menjadi orang yang kekal di sini selama-lamanya. Atau dalam ayat lain Allah katakan fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan membisikkan kepadanya, "Qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld?" Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan? wa mulkin la yabla dan kerajaan, kekuasaan, kepemilikan yang tidak pernah berakhir. Yang dibangkitkan oleh iblis adalah ambisinya. Ambisi untuk tepat di sana terus-menerus, ambisi untuk bisa memiliki semuanya, ambisi untuk bisa menjadi malaka ini. Walaupun ada yang menyaksikan dengan malika ini, dua penguasa dalam jannah yang dijadikan sebagai sesuatu. Yang menggoda Adam alaihissalam oleh iblis adalah bisikan tentang ambisi. Ambisi untuk mendapatkan kekekalan, ambisi untuk mendapatkan kepemilikan sempurna, ambisi untuk mendapatkan kerajaan atau kekuasaan. Maka inilah yang menyebabkan beliau alaihissalam diturunkan ke dunia dengan godaan iblis, dengan sebab iblis. Tetapi Adam alaihissalam telah bertaubat dengan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna al khasirin. Mengucapkan dengan khusyuk ikhlas dari hatinya kepada Allah, wahai Rabb kami, kami telah membolimi diri kami sendiri kalau tidak engkau rahmati kami, tidak engkau ampuni kami, Sekarang kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka yang namanya ambisi seringkali membawa Tullabul ilm gagal dalam mencari ilmu. Apakah ambisi untuk menjadi pemimpin, tokoh, Akhirnya terburu-buru qobla awani. Ambisi untuk menjadi seorang yang terkenal, ambisi untuk menjadi seorang yang ditokohkan, maka akhirnya ista'jala qabla awani. Wa man ista'jala qabla awani, uqiba bihirmani. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, uqiba bihirmani. Maka dia justru terhalang terhalang dari apa yang diharapkan. Terburu-buru ingin cepat menjadi ustaz, padahal dia dalam keadaan masuk talibul ilm, justru menjatuhkan dirinya, mempermalukan dirinya, malah justru sebaliknya dia dapatkan. Demikian pula ambisi untuk bisa menyelesaikan satu kitab dalam satu hari. Karena biasanya juga menjadikan dia justru tidak mendapatkan semuanya. Pengen dapat seluruhnya, akhirnya tidak mendapatkan seluruhnya. Man yabqa kullu fatu kullu. Siapa yang pengen semuanya, hilang semuanya. Khulafin mulai yang kedua, adalah hasad. Alladhi awqad al-adawah baina ibni Adam yang menyebabkan terjadinya pertama kali pembunuhan di dunia ini adalah karena kedengkian, karena hasad. Yaitu yang terjadi pada dua anak Adam, Qabil dan Habib. Lama qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya berkurban, diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lain. Apa kata yang tidak diterima? La aqtulannak. Sungguh aku akan membunuh engkau. Fabasata ilaihi hasadan. Maka dia berupaya menjulurkan tangannya untuk membunuh saudaranya sendiri. Kenapa? Hasad. Dia berhasil dia diterima. Kenapa kok saya gak diterima? Justru jengkel dengan saudaranya yang mendapatkan kenikmatan dan menyatakan la aktulannak, aku akan bunuh engkau. Istaghraqa qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya berkurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Maka yang tidak diterima jengkel kepada yang diterima. Kenapa? Hasadan. Bisa dibayangkan kalau sifat seperti ini terjadi pada tulabul ilm. Na'udzubillah. Akan menjadi penghalang-penghalang utama dari tujuannya mencari ilmu. Harusnya ketika dia melihat saudaranya, temannya, akronnya, mendapatkan dari Allah kelebihan, hafalannya lebih kuat, baca Qur'annya lebih bagus, Masya Allah semakin cepat semakin cepat dia mendapatkan hafalan semakin banyak semakin banyak. Harusnya kita gembira. Masya Allah saudara kita. Tetapi yang namanya hasad sebaliknya. Dia malah jengkel. Ah ini orang sok paling juga. Ya nggak ikhlas ini saya yakin. Dan berupaya untuk menjegal. Berupaya untuk berbuat sesuatu sehingga orang ini dalam keadaan gagal. Akhirnya bukannya saling dukung mendukung untuk mendapatkan ilmu, tetapi di antara tulabul ilmu saling jegal menjegal, saling menghalangi untuk mendapatkan ilmu. Hasadan karena dengki, karena hasad. Ilmu yang sudah diketahui, yang sudah dihafal, kalau dia terjerumus ke dalam kedengkian, hilang ilmunya. Hilang ilmunya. Sebagaimana yang terjadi pada Yahudi. Dia sudah mengetahui tentang apa yang akan datang dari Nabi, siapa yang akan datang, bagaimana sifat-sifatnya, tahu semuanya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri, tahu betul. Tetapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Falamma maaf ma'arafu ketika datang kepada mereka orang yang mereka kenali, orang yang mereka ketahui sifat-sifatnya sebagai nabi justru kafaru beh justru kafir menentangnya. Kenapa? Hasad min indi hasad dan karena hasad dengki yang ada pada diri-diri mereka. Mereka tahu ini Rasul. sifat-sifatnya, bukti-buktinya jelas. Allah sebagaimana ketika dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perpindahan kiblat dari dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا Disebutkan liyastayqin alladziina utul kitab. Ketika Allah kisahkan penjaga neraka 19. Allah katakan bahwasanya ini untuk menjadikan ahli kitab yakin. Wala yartab alladziina utul kitab wal mu'minun dan gak akan ragu ahli kitab dan muminun. Orang beriman tidak ragu karena beriman utul kita tidak ragu kenapa? Hah? Karena sudah tahu sebelumnya dari kitab-kitab mereka bahwa penjaga neraka 19. Tetapi apakah mereka membenarkan ayat tersebut? Dan membenarkan Rasul SAW? Tidak. Ditentang habis-habisan. Sampai pimpinannya Ka'ab bin Ashraf ditanya oleh sesama tokoh Yahudi sambil berbisik dan diriwayatkan dalam surah Ibnu Syam ahuwa huwa dijawab na'am huwa huwa yani yang sambil ditanya meyakinkan apakah ini orang yang dimaksud Kenapa risalah tidak diberikan kepada mereka bangsa Yahudi? Kenapa risalah tidak diberikan kepada salah seorang mereka dari Bani Israel? Mereka dalam keadaan dengki, hasad, sehingga ilmu yang mereka punyai tidak terpakai. Tidak terpakai. Maka penghalang-penghalang mencari ilmu ini adalah ambisi dan kedengkian sesama tulab ilmu yang akan menghilangkan ilmu tersebut. Ima hilang sama sekali, terlupakan dan tercabut kembali. Atau menjadi ilmu yang layan fak, jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Seharusnya mereka paling dulu beriman. Harusnya Yahud paling dulu dari manusia beriman. Kenapa? Karena setiap Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, mereka tahu. Ini seperti dalam kitab kita. Seperti dalam apa yang pernah mereka baca. Harusnya lebih yakin. Harusnya lebih dulu beriman. Tetapi toh justru mereka menentang Rasulullah SAW. Ini adalah mereka-mereka yang memiliki ilmu layan Terhalang ilmunya karena kedengkiannya. Yang ketiga al <laughs> kesombongan. Huwa alladhi iblis bil kufur. Kesombongan inilah yang menyebabkan iblis menjadi kafir. Bayangkan satu makhluk yang langsung mengetahui dengan mata kepala mereka sendiri tentang apa-apa yang ada di sana. Mengetahui jannah. Menghadap Allah. Bayangkan. Harusnya beriman dia. Tetapi kenapa dia menjadi kafir? Ada kesombongan. Ketika Allah perintahkan, wa yadqulna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan semua hamba-hambanya dari kalangan para malaikat untuk sujud, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Aba wastakbar kata Allah, menolak dan sombong. Maka minal kafirin. Maka dia menjadi makhluk yang kafir. Karena kesombongan. Aba menolak. Wastakbar. Dan sombong. Ana khairun min. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan dia dari tanah dan kau ciptakan aku dari api. Dan api lebih baik dari tanah. Bukankah, bukankah, bukankah berarti, berarti, berarti. Hanya dengan permainan kata dan dia menyatakan bahwa dirinya lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia. Kemudian ditentang. Harusnya dia yang sujud pada saya, bukan saya yang sujud pada dia. Dan ini sujud penghormatan. Sujud penghormatan bukan sujud ibadah. Dan dalam syariat-syariat yang telah lalu dibolehkan penghormatan dengan sujud. Sebagaimana ketika mimpi Yusuf alaihissalam sebelas bintang dan matahari sujud kepadanya, ternyata itu adalah keluarganya, saudaranya yang sebelas dan ibunya yang sujud kepadanya. Dan bapak ibunya yang sujud kepadanya. Penghormatan. Tetapi dalam syariat yang terakhir, syariat Islam, Allah turunkan ayat la tasjudu lisyamsi wala lil wasjudu lillahil wahidil qahar. Khalidin azakumullah. <clears throat> Kaum muslimin yang saya hormati. Maka iblis lanatullah alaih menjadi kafir bukan karena tidak tahu. Bukan karena tidak kenal Allah. Bukan karena dia tidak kenal jannah wa nar. Tahu dia semuanya. Tahu perintah Allah, judu tahu tetapi kesombongannya menentang. Bukankah aku lebih baik dari dia? Aku ciptakan dari api, sedangkan dia ciptakan dari tanah. Penyakit yang menyebabkan iblis menjadi kafir jangan sampai disandang oleh tulabul Bahkan mukmin yang memiliki iman nggak pantas untuk sombong. Apalagi tulabul khawas. Saya katakan khawas. Orang-orang khusus, orang-orang istimewa. itu pernah boleh Jangan sampai ketika dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, ternyata dia menghinakan dirinya dengan kesombongan. Ana khairun min, aku lebih baik dari dia. Siapa dia? Sehingga terjadi berbagai macam persaingan yang tidak sehat dan satu dan lainnya dari tiga perkara ini akan melahirkan sekian banyak dosa yang lainnya. Kenapa terjadi riba? Si fulan, kamu tahu. Si fulan begitu, kamu tahu. Ini orang tidak ada apa-apanya. Dia tuh gak hafal ini, nggak hafal itu. Dia rendah, dia begini, dia begitu. Ternyata karena menjatuhkan temannya, saudaranya. Sesama talib ilmu ahli sunnah. Ternyata karena dia ambisi ingin menduduki kedudukannya. Ternyata karena dia dalam keadaan hasad, iri, dengki ketika orang ini ditokohkan. Padahal harusnya saya yang ditokohkan. Sombong. Walaupun dia melihat itu hak tetapi karena yang mengucapkannya adalah orang yang dia benci, dari temannya tadi yang dia iri kepadanya, dengki kepadanya, maka dia menyatakan, Allah jangan percaya. Padahal hak. Kemana ilmunya? Kemana ilmunya? Barakallahu fikum. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ini semua merupakan arakil. Penghalang-penghalang seorang untuk mendapatkan ilmu. إذا كان أصول الذنوب والخطايا تعود إلى هذه المذكورات فإن صوارف وعوائق الطلب تعود إليها كذلك sebagaimana induk-induk dosa ini pokok-pokok dosa ini kembalinya pada tiga perkara maka ikhwanibina azakumullah penghalang-penghalang mencari ilmu juga sama bermuara pada tiga perkara ini dalam bentuk nyatanya disebutkan contoh-contohnya qad yuqa hirsu talib ala al-ilmi idza lam yura'i al-huquq al-ukhra alayhi ila tark lil-ilm wa tadyi'uhu wa hadhihi suwar kata beliau kadang-kadang ambisi seseorang yang melampaui batas atau berlebihan dan memang ambisi adalah berlebihan kalau tidak berlebihan tidak dikatakan ambisi, dikatakan semangat. Seringkali menjadikan seseorang berhenti untuk mencari ilmu. talib ala jadwalihi fi Contohnya kalau seorang talib ilmi memadatkan jadwal belajarnya sampai setinggi-tingginya, sepadat-padatnya. Setiap hari, setiap jam ada sampai kemudian dia lupa dengan haknya badannya. Apa yang terjadi? Sakit. Kalau sakit, tidak bisa cari ilmu. Karena pengen dia ambisi untuk mendapatkan semuanya dalam waktu yang sangat singkat, maka justru dia terhalang sakit dan kemudian tidak bisa belajar satu bulan badannya kuning, matanya kuning, kurang tidur, kurang makan, kurang gizi. Karena Allah, karena melupakan kekuatan badannya, nggak mengukur dirinya. Wa inna li badanika 'alaika haqqan. Sesungguhnya badanmu punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Pada dirimu ada hak, pada keluargamu ada hak, ada hak maka a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan hak-hak tadi pada masing-masingnya. Innal munbatta la zahran abqa wa la tariqan qata. Dalam pepatah disebutkan. Sesungguhnya orang yang memaksakan diri. La zahran abqa wa la tariqan qata. Tapi itu memaksakan diri. Dalam safar. Mereka pakai kendaraan untanya atau kudanya. Dan tentunya yang namanya unta dan kuda ini memiliki kekuatan yang terbatas dan butuh istirahat, butuh makan. Dia berpikir ingin segera sampai tujuan. Maka dipacu terus kudanya tanpa istirahat. Apa yang terjadi? La dhahran abqa wala tariqan qat'a. Tidak tersisa kendaraannya, tidak pula tercapai tujuannya. Kodanya yang satu mati, satu lagi pakai. Dipacu, dipacu, dipacu sampai tanpa istirahat. Berapa hari? Sakit lagi, mati lagi, nggak bisa dipakai. Yang kedua, labahan Allah tidak menyisakan kendaraannya, habis. Dalam keadaan masalahnya lam yaqta' belum ditempuh sedikit pun. Baru sepersekiannya dia capai. Sehingga jadi pepatah orang-orang Arab bahwa mereka yang memaksakan diri la dhahran abqa wa la tariqan qata. Dia tidak menyisakan kendaraan, tidak pula dia mencapai tujuan. Qad yahris atau qad yajurru al-hirs ila intiqal min ilmin ila akhar. Bentuk lain dari ambisi adalah dia berpindah dari satu ilmu kepada ilmu yang lainnya sebelum sempurna tingkat yang pertama Karena habis setelah jilid satu langsung jilid kedua, pengen jilid langsung jilid tiga. Padahal yang jilid satu belum sempurna. Masuk jilid dua. Jilid dua belum sempurna, masuk jilid tiga. Jilid tiga masuk pelajar belum sempurna, masuk jilid empat. Bengong-bengong dia, ini maksudnya apa sih? Ah, sulit akhirnya malas belajar. Kenapa? Ketika yang ketiga keempat menjadi rumit. Karena yang satu dan kedua dia tidak paham secara sempurna. Sehingga tergambar betapa rumitnya, betapa sulitnya pelajaran tersebut. Seperti mereka yang belajar nahu. Belum mempelajari yang dasarnya. Sepintas dia merasa cukup padahal belum. Langsung meningkat pada yang berikutnya langsung meningkat pada berikutnya. Begitu dia baca fatul Nada atau Syarah al Alfiyah Ibn Malik, dia bengong, rumitnya bukan main. Apa ini ada kufiyah, ada eh, basriyah, kok kayak fikih aja. Ada ikhtilaf, ada madhab. Sampai kesimpulannya, ah, sulit saya belajar lahu. Berhenti dia belajar akan terhalang dia belajar. Kenapa? Karena engkau tidak memahami yang dasarnya dengan benar-benar paham. Kalau dia paham yang pertama, masuk ke yang kedua, kok gampang ya? Sampai paham betul yang kedua, masuk yang ketiga, kok mudah ya? Begitu. Akan terasa mudah karena dia sudah paham betul yang keduanya. Maka dia ambisi-ambisi yang tidak mengukur diri seringkali menjadi penghalang-penghalang seorang untuk dapat ilmu. Ikhwan bin Allah <clears throat> disebutkan oleh beliau juga إذا بدا في كتاب ثم يسمع عن درس آخر di مكان آخر ketika dia mendengar dalam satu tempat ada kitab ini dibahas duduk dia itu daurahnya tiga hari 100 pekan. Belum selesai kitabnya. Kita yang dibahas pada daurah tersebut mendengar lagi. Oh di tempat lain, di pondok lain ada daurah kitab itu, kitab yang lain. Wah, itu kitab lebih bagus. Pindah ke sana. Baru sehari belajar. Kitab Suja, kitabnya habis Suja, pindah ke tempat lain. Di sana baru dua hari, Padahal Tauratnya 10 hari. Mendengar lagi, di sana dibuka kitab ini. Wah, itu lebih bagus lagi. Berhenti lagi, pindah lagi ke sana. Ikhwanillah, tidak akan dia mendapatkan hasil dengan baik. Orang yang menggali sumur dua meter, ah nggak ada air pindah. Dua meter, ah nggak ada air pindah. Dua meter nggak ada air, ah pindah, pindah, pindah, pindah. Dua meter, dua meter, dua meter, sudah puluhan dua meter. Padahal kalau diteruskan, nggak perlu puluhan, lima, dua, sudah sepuluh meter, dapat air dia. Koran bin Azam katakan dalam beberapa ucapan para penulis-penulis kita bahwasanya ketika dia belajar harusnya dia terus sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta pada seorang hamba yang idza amila amalan an yutqina yang kalau mengamalkan sesuatu tuntas selesai tidak tanggung tetapi karena ambisi menjadikan dia serba tanggung. Kamu pernah baca kitab ini? Pernah. Mukaddimahnya saja. Itu pun dari daurah. Pernah baca kitab itu? Saya dapat belakangnya saja sedikit. Pernah baca kitab itu? Pernah. Waktu daurah anu, masya Allah selesai enggak. Baru sekian halaman. Nah kenapa? Kenapa pindah, pindah, pindah? Padahal hal biasanya makna secara keseluruhan akan terpahami kalau selesai kita tersebut. Akan tuntas dan terlihat apa yang dimaksud oleh mu'allif. Ikhwanuddin a'azakullakum muslimin yang saya Dikatakan contoh yang lain Kalau ba'du salaf inna syaitan yaktah tis'an وتسعين بابا من أبواب الخير ليوقع في باب من أبواب الشر kata beberapa ulama salaf bahwa syaitan kadang membuka 99 pintu kebaikan tapi tujuannya untuk menghalangi dari pintu atau untuk menyerumuskan kepada pintu-pintu kejelekan mendengar yang itu dibuka pintu kebaikan. Ini bagus ini kitab ini. Oh, lebih anu, lebih menarik dan sebagainya. Bisa ya, pindah. Dan itu dibuka lagi pintu kebaikan yang lain. Ini ada kebaikan yang lebih baik lagi. Pindah lagi ke sini. Pindah lagi ke sini. Menjadi dawakun wa dawakat kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Tahu dawakun wa dawakat tukang cicip nyicip di pondok ini sebentar pindah pondok sana pondok sana sebentar pindah pondok sini pondok sini sebentar pindah pondok sana selalu belajarnya dimah terus kelas satu terus karena pindah-pindah terus nggak pernah menyelesaikan kalau azakumullah tukang-tukang cicip ini kadang-kadang juga membawa orang lain baru dia datang beberapa bulan sudah berbisik pada teman-temannya Lebih bagus, lebih ini, lebih ini, lebih ini. Pindah ke sana. Sampai di sana, sama mengatakannya. Tapi dalam hal ini, pondok ini kurang. Kita pindah sana yuk. Di sana itu begini, begini, begini. Kalau bidan Allah tentunya mayizah. Yang ini makanannya enak, tapi ininya kurang, yang itu ininya kurang, makanannya enggak enak, yang ini makanannya enak tapi fasilitasnya enggak lengkap, yang ini mak begitulah keadaan. Pondok-pondok pesantren tentunya. Tetapi kalau kita tahu itu adalah ahlus sunnah, sabar. Sampai kita mendapatkan ilmu. Sampai kita mendapatkan tujuan. Ya. Sehingga ikhwan bin Allah kata ba'du salaf kadang syaitan membuka pintu-pintu kebaikan untuk menyeret mereka kepada kejelekan. Giliran ya. mau jihad diajak untuk berjihad fisabilillah, diajak untuk berjuang dalam dakwah dibisikkan kamu harus perhatian pada keluarga keluarga itu juga butuh hak dari kamu benar apa salah benar kan tetapi tujuannya bukan itu kalimatnya hak tapi yang dimaukan bukan itu yang dimaukan jangan kamu berdakwah urusi ini saja Demikian keadaan syaitan kadang-kadang mengajak kepada kebaikan untuk uh, menjauhkan dari kebaikan yang lebih baik atau menjerumuskan ke dalam perkara yang jelek. Berkata Ibn Syihab dan Zuhri rahimahullah kepada Yunus Ibn Yazid. Ya Yunus, la tukabir al-ilm. فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه Kata Zuhri rahimahullah kepada Yunus bin Yazid, Wahai Yunus, jangan engkau sombong terhadap ilmu. Sesungguhnya ilmu itu berlembah-lembah. Lembah yang manapun kamu tempuh, kamu akan habis waktumu sebelum mencapainya. Sebelum kamu bisa mengarunginya. Walakin khudhu Ma'al ayami wal layali. Tetapi ambillah ilmu bersama malam-malam dan siang-siang bersama hari-hari dan malam-malam. Wala takhudul ilm jumlatan. Jangan mengambilnya sekaligus. Dikatakan, jangan mengambilnya sekaligus. Diawali dengan kalimat, jangan sombong. Apa maknanya? Maknanya sombong kalau dia merasa bisa mengambilnya sekaligus dalam waktu satu hari, satu kitab full. ayami wal layali ambillah hari demi hari ambillah malam demi malam jangan mengambil sekaligus fa inna man rama akhda jumlah daba dahaba anhu jumlah karena siapa yang mengin, menginginkan untuk mengambil secara langsung seluruhnya akan hilang seluruhnya walakin syai' ba'da syai' tetapi bertahap sedikit demi sedikit Ma'al ayami wal layali. Bersama hari-hari, bersama waktu-waktu. Contoh yang kedua. Yaitu yang terhalang dari ilmu karena hasad. Di antara bentuk-bentuknya, kata beliau, an yasud akranahu talab. Dia iri, dengki kepada temannya akran dalam satu majelis dia dengki. Faqad yafutuhu fahmal mas'alah. Akhirnya terhalang dia untuk bisa memahami masalah. Si bulan paham. Dia enggak. Mau nanya, ah, kegeeran saya tanya dia. Ya. Lihat, terhalang dia. Dia akan GR, akan sombong kalau saya tanya dia. Ah, Padahal kalau dia tanya, dia paham, dapat ilmu. Dia Karena hasad. Akhirnya dia tidak mau bertanya kepada saudaranya, temannya, satu majlis. Fayastankif an yas'aluhum Maka dia merasa sombong, merasa enggak pantas, merasa uh, kalau mau tanya sama temannya. Fala yatabahat ma'ahum. Akhirnya dia tidak mau belajar bersama. Nggak mau membahas, saling mengingatkan, saling mengingat pelajaran. Wahayatul ilmi mudakaratuh. Padahal yang namanya hidupnya ilmu adalah dengan mudakarah. Dengan mudakaratul ilm, ilmu itu hidup. Tetapi dia nggak mau mudakarah. Kenapa? Ada hasad dalam malu gengsi untuk tanya sama dia karena dia dengki kepadanya. Atau contoh kedua, hanya sudah ustazahu wa mudarrisahu ala ma Yang kedua, justru dengki kepada gurunya. Kepada mudarrisnya yang mengajarinya. Oh, dia punya ini, punya itu. Fayashghib alaihi fi darsihi, maka dia malas ngaji. Siapa yang ngajar? si Fulan. Itu teman saya waktu kemarin dulu. Teman sekamar saya itu. Nah terus kalau sekamar, sekamar kenapa? Apa maksudnya ucapan seperti itu? Apakah berarti gak perlu ngambil ilmu dari dia? Kalau kebetulan memang teman sekamar kemudian kamu keluar dia lanjut, kamu malas kemudian dia rajin, ya jelas dia lebih alim dari kamu. Belajar. pada gurunya. Seberapa sih ilmunya? Kata si murid tadi, yang bekas temannya katanya, bekas akronnya. <clears throat> Ini juga contoh. Orang yang terhalang dari ilmu kan hasad. Contoh lainnya, an yahsud زملائه على فهمهم وحرصهم فيشغل في الدرس حتى يحرمهم الفائدة حسدا وهو يحرم بهذا nafsah. ala hasadil hasud fa inna sabruka qatilu. Termasuk contoh hasad yang menghalangi ilmu adalah hasad kepada teman-temannya karena mereka dalam keadaan paham dan semangat. Kemudian dia suka dengki, jengkel. Kenapa kok saya tidak seperti mereka? Akhirnya mulai dia bermalas-malasan untuk hadir. pagi, siang, sore hadir terus kajian-kajian. Bahkan setiap disuruh baca, hafal dia. Yang ini mundur, mundur, mundur, mundur. Kenapa? Hasad sama yang ini. Eh, Gak suka. Saya benci sama orang ini. Kenapa? Gak bisa jawab. Eh, karena jawabannya memujinya. Ya karena dia hafal terus. Saya jengkel. Eh, karena dia selalu menonjol. Saya jengkel. Karena dia dalam keadaan dikenal oleh gurunya. Rejekkan. Ada hasad. na'azakumullah. Wasbir ala hasadil hasud. Fa inna sabruka qatiluh. Dalam patah dikatakan, sabarlah kepada hasadnya orang-orang yang hasad. Karena sungguhnya sabarmu membunuh dia. Biasanya orang hasad apa harapannya? Semoga dia mendapatkan kejelekan. Semoga dia gagal. Mudah-mudahan gak hafal dia. Iya kan? Tapi kalau kamu sabar terus gak terpengaruh dengan dia, justru dia yang akan terbunuh dalam artian tanda petik ya, dalam keadaan kalah dia. Wasbir, sabarlah. Ala hasad al hasud fa inna satuka qatil. Yang ketiga, contoh-contohnya dari kesombongan yang menghalangi ilmu di antaranya qad yuwaffaq. Qad قد يوافق الله لنيل العلم من يراه الحسود المتكبر دونه فلا يتعلم منه Kadang-kadang Allah berikan taufik kepada seseorang untuk mendapatkan ilmu. Man yarahul hasud al-mutakabbir dunahu fala yata'allam minhu. Kadang-kadang ada seorang yang orang sombong tadi melihat orang ini dunahu di bawahnya. Si fulan itu begini, rendah. Dia jauh di bawah saya. Tetapi ternyata Allah kasih taufik. Cepat. Hafalannya cepat, ininya cepat, ininya cepat. Sampai mengalahkan dia. Nah, mulai. Mulai si sombong tadi menyatakan saya lebih baik dari dia. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Seperti ucapan iblis. Aku lebih baik dari dia. Aku belajar sudah lima tahun yang lalu. Dia baru dua tahun kemarin. Terus, kalau ternyata dia diberi kelebihan, dua tahun mengalahkan kamu yang lima tahun, bagaimana? Alhamdulillah. Akhirnya ternyata menonjol terus orang ini sampai Masya Allah, syekhnya menyuruh dia untuk ngajar. Kamu bantu saya ngajar. Semua belajar. Kecuali al-mutakabbir tadi Kecuali yang sombong tadi. Saya suruh belajar sama dia. Tidak. Terhalang dari ilmu. Tarku uzwil ilmi ila naqidihi yuharrimuhu barakatal ilm. Termasuk kesombongan adalah tidak mau azm al-ilm ila naqilih. Tidak mau menyebutkan dari mana dia menukil. Kenapa? Karena sombong. Karena ternyata dia menukilnya dari kerennya. Teman yang sama-sama belajar tadinya, kemudian sama-sama menjadi orang yang Masya Allah mengajarkan ilmu. Ketika dia mendapatkan faedah dari temannya, sudah disebut dari siapa. Sebagaimana dikatakan begini, begini, begini, begini. Dari mana kamu ambil itu faedah? Anu, ya, saya, saya sendiri. Padahal dia nukil dari temannya tadi. Akhirnya dia tidak mau menyebutkan dari mana dia menukil karena sombong. Qad yakunu ba'ithuhu ila dzalikal hasad wal kibr. Kadang-kadang pendorongnya imma kedengkian wa imma kesombongan. Dengki dan sombong. Ini satu saudara. Dia sombong dan dengki kepada orang yang menyainginya. Yang dianggap menyainginya. Sehingga dia menjadi orang yang mudallis. Tidak menyebutkan dari mana dia ambil faedah itu. Padahal dia tahu mengambil dari si fulan. Bahkan ketika ditanya apa kata pun, kata siapa? Saya ngambil dari si fulan. Dan itu orang yang tidak ilmiah. Yang namanya ilmiah adalah menyampaikan dari mana dia menukil. Qala Syekh Muhammad bin Umar Bazmul dalam kitabnya At-Taqsif. Termasuk contoh kesombongan yang menghalangi ilmu. Haji Harim wa takabbur فهم ما أشكال عليه أو سؤال الشيخ للفهم والتعلم semua paham dia nggak paham tetapi karena dia sudah sombong dari awalnya selalu merasa besar merasa hebat merasa alim ketika satu tidak nggak paham bingung dia mau tanya malu nanti saya dikira bodoh kalau mau saya bertanya Nanti ketahuan kalau saya ternyata di bawah mereka. Akhirnya dia tanya, diam. Paham, paham. Orang tidak paham. Terhalang dari ilmu. azakumullah. banyak perkara-perkara yang terjadi karena kesombongan yang semuanya menghalangi ilmu. Dari yang besar sampai kecil. Dari yang kecil sampai yang paling besar. Sampai dia rela menjadi kafir yang penting dia tidak direndahkan. Ya seperti iblis. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak mau direndahkan, nggak mau dia sujud pada Adam. Biar jadi kafir. Apakah tidak ada yang sejenis ini? Ada. Tetapi tentunya api yang besar bermula dari api yang kecil. Kalau sombong itu dipelihara, dikhawatirkan meningkat, meningkat, meningkat. Sampai pendapat-pendapat fikih dia nggak mau ambil karena sombong, karena dengki. Tidak mau ambil dari seorang yang memang ahlinya. Tapi karena dengki dan sombong tidak mau dia mengambilnya. Sampai kemudian madhabnya. Dia ambil madhab yang lain. Kalau kamu ikut sunat, saya ikut syiah. Pokoknya nggak mau sama sama dia. Kalau mulai Sampai berujung dengan kekufuran. Na'udzubillahi min dhalik. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي حازم قال لا تكون عالما حتى تكون فيك ثلاث خصال tidak dikatakan engkau sebagai seorang yang berilmu sampai padamu ada tiga sifat. لا تبغي على من فوقك ولا la من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا. Yang pertama, tidak sombong terhadap orang yang di bawahmu. Ah, tidak dengki kepada orang yang di atasmu. Tidak sombong merendahkan orang yang di bawahmu. Dan tidak mengambil dengan ilmumu sesuatu yang rendah. Dunia setinggi apapun dari dunia tetap rendah. Maka kata para ulama, kalau seorang menjadikan ilmu tadi alat untuk cari dunia, berarti dia seperti mengambil kotoran najis dengan sendok dari emas dan berbagai macam hiasan mutiara-mutiara. Sendoknya terlalu bagus yang diambilnya terlalu jijik. Demikian pula orang yang mengambil dunia dengan ilmunya. Betapa tinggi nilai ilmu. Tetapi sayang sekali dipakai untuk cari dunia. Dunia yusama dunia li'annahu deni. Dunia dinamakan dunia karena dia deni. Rendah. Kalau maka tiga perkara. Kalau ada padanya, maka dia seorang yang berilmu. Tidak hasad tinggi dari dia dan tidak sombong merendahkan orang yang di bawahnya dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dari ilmunya. قد يجره الكبر إلى المفاخرة والدعاوى والممارة dan sombong juga seringkali membawa seseorang talib ilmi untuk berbangga-banggaan dan kemudian mengaku suatu ilmu yang bukan karyanya, bukan hasilnya. dinamakan namanya Fulan bin Fulan. Kok mirip ya dengan apa yang ada pada uh, Syekh Al-Albani. Samakan dengan kita persis. Wah ini perlu hadul farik Bainal al-mukharriji Perlu batasan pembeda antara yang mentakhrij dengan pencuri. al hadul Farid, benar al-mukharriji wasariq. Ya. Qul Akhirnya plagiat. Kenapa sombong? Ingin bangga diri, ingin dimuliakan, ingin ditokohkan, padahal dia belum sampai ke sana. Akhirnya dia membahas, membahas, membuat karya-karya-karya yang ternyata bukan hasil dari dirinya. Ini juga akibat kesombongan. Da'awa pengakuan-pengakuan dusta wal mumarah dan juga karena kesombongan sering terjadi perdebatan. Setiap dia mendengarkan kajian dari akrannya yang terpikir bukan bagaimana mengambil faedah. Yang terpikir mana yang bisa dikritik, mana kesalahannya. Satu, dua, tiga. Begitu selesai, saya mau tanya. Wah, itu kamu katakan begini-begini padahal. Kalau begini, kita belajar kitab nahu masih dasar. Tiba-tiba ada yang tanya, Ustaz, itu di dalam kotrun nada begini begini begini, sedangkan di dalam alfiah begini begini. Kita paham apa yang dimaksud oleh dia. Bukan dia bertanya, tetapi menunjukkan bahwa saya sudah membahas, sudah belajar Kita kitab yang lebih tinggi dari ini. Lah ngapain datang? Ngajar saja kalau begitu. lihat untuk menunjukkan berakronnya bahwa saya lebih alim dari kalian semua. Saya jawab dengan singkat dan sudah saya katakan belum sampai pembahasan lebih saja. Lihat kiri kanan, mandang saya enggak. Ternyata sekarang jadi hizbi. Jadi hizbi menyerang ahli sunnah, menyerang para ulama, عمرو بن العاص أملكم مسلمين صار dari Jabir bin Abdullah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda. Dan ini sebagai penutup. Hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan juga Hakim. La ta'allamul ilma litabaru bihi ulama atau tumaru bihi sufaha wala lituhay litahiza bihi majlis faman fa'ala dhalika fannar an-nar Jangan kalian belajar ilmu karena ingin menyaingi para ulama, ingin berbangga-bangga di hadapan para ulama. Jangan pula mencari ilmu karena ingin mendebat orang-orang yang bodoh, orang-orang sufaha. Jangan pula litahizu bihil majlis, jangan pula karena ingin tampil di majlis. Faman fa'ala dalik siapa yang melakukannya fannarun nar. Maka neraka, neraka baginya. Ikhwan ibn a'azakumullah muslim yang saya hormati. Demikian sedikit tausiah agar kita bisa belajar dengan tanpa terhalang tapi dengan penghalang-penghalang tadi maka kita berupaya untuk menghindari ruhu khataya menghindari ambisi-ambisi menghindari kesombongan dan menghindari kedengkian dan berupaya untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu' pada Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia.